السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العالمين هدانا إلى هذا الدين المبين وسلك بنا سبيل المهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin hadirat dan saudara-saudara sekalian yang terhormat pengajian kita pada pagi hari ini Kebetulan kita berada pada hari yang ke-15 dari bulan Ramadan Maka kesempatan yang baik kita gunakan untuk ikut serta mengambil barokah dengan kita isi apa yang ada sangkut pautnya dengan nuzulul Quran. Karena nuzulul Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Untuk itu semoga pengajian kita tetap diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat menjadi tempat dan jalan untuk kita mencapai ilmu-ilmu yang manfaat demi kita meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita dapat mencapai kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan di dalam dunia sampai di dalam alam akhirat. Saudara-saudara, kita telah menerima tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disimpulkan kesemuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya yang terkenal dengan sebutan Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab suci yang mengandung ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membina manusia agar manusia-manusia menjadi manusia yang lurus, manusia yang mulia hingga dapat kembali ke tempat semulanya yaitu surga. maka kita kesemuanya diwajibkan beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada beberapa rasul-rasul Allah termasuk Al-Qur'an yang telah diberikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka jelas dan nyata Al-Quran huwa kalamullah lafzan wa maknan. Al-Quran adalah firman-firman Allah dalam lafal dan maknanya. Jelas menurut sedemikian itu kita dapat mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin manusia dengan tuntunan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan Al-Quran. Dalam segi bahasa, Al-Quran diambil dari kalimat qara'a. membaca. Dan qara'a lagi berarti mengumpulkan. Maka Al-Quran suatu kumpulan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaca. Kemudian, Al-Quran yang merupakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pokoknya tiga kali. Maka diterangkan lil Quran salasu tanazzulan. Bagi Quran itu ada tiga kali diturunkan dalam pokoknya. Pertama kali Al-Quran diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan kapan dan bagaimana terletaknya Quran di Al-Lauhil Mahfud itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innahu la Qur'anun karim Fi kitabim maknun Sesungguhnya itu Quran yang mulia di dalam kitab yang terjadi, kitab yang tertutup ialah Al-Lauhul Mahfuz. al adalah kitab di atas langit tujuh yang tercatat di situ segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi takdir segala sesuatu akan terjadinya segala sesuatu kesemuanya sudah tercatat di Al-Lauhil Mahfuz maka itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin segala sesuatu telah kami catat dalam kitab yang nyata nah Quran itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan atau diletakkan di Al-Lauhil Mahfuz berdasarkan ayat-ayat yang tertentu. Kemudian pada malam tanggal 17 Ramadan sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira yang mana pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun lebih 6 bulan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa malaikat untuk menurunkan Al-Qur'an dan membawanya ke langit pertama ini. Ke sama dunia, ke langit dunia ini. Lalu ditetapkan bernama Baitul Izzah. Memang setiap langit sebagaimana sudah sering saya terangkan ada bait seperti Ka'bah. Di langit pertama ada bait namanya Baitul Izzah. Maka pada malam itu Al-Quran diletakkan di Al-Baitul Izzah. Malam itu malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim itu Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang berbarokah malam yang penuh barokah. Dalam ayat yang lain pun disebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang berkedudukan tinggi, pada malam yang mulia, malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Allah Al-Mahfuz diletakkannya di Baitul Izzah pada malam 17 Ramadan pada malam itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa beberapa ayat yang merupakan wahyu-wahyu pertama yang merupakan bid'ul wahyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Nabi Muhammad SAW sering mimpi apa yang diimpikan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi betul-betul dan nyata lalu tepat pada malam yang tersebut tadi ada riwayat malam itu malam Jum'ah ada juga yang meriwayatkan malam itu malam Senin tapi yang tersuhur adalah malam Jumat. Turun malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam gua Hira. Lalu malaikat Jibril menyatakan suatu pernyataan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW membaca Ya Muhammad Iqra Hei Muhammad bacalah Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW Ma'ana biqari Saya tidak dapat membaca membaca Lalu dipeluknya oleh Malaikat Jibril dengan sekerasnya Lalu dilepaskan, diperintahkan lagi untuk membaca Ya Muhammad Iqra Benar menjawab ana biqari Begitu sampai terulang tiga kali nah, Setelah terulang tiga kali Lalu Malaikat Jibril menyampaikan beberapa ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi menerima ayat ini dalam keadaan mempunyai rasa lain daripada yang lain. Mempunyai rasa luar biasa. Hingga gemetar. Maka turun Nabi Muhammad SAW dari gua Hira, dari gunung Hira cepat-cepat pulang ke rumah dengan keadaan yang demikian rupa dengan gemetar lalu sampai di rumah ngomong pada istrinya dan minta supaya diselimuti zamiluni zamiluni selimutilah saya selimutilah merasa dingin merasa gemetar lain daripada kebiasaan lalu setelah diselimuti apa sudah kembali biasa cerita kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Wah, Siti Khadijah adalah seorang wanita yang budiman, seorang wati, seorang wanita yang cerdas dan pandai serta tenang. Setelah Nabi menceritakan bahwa mendapat ini demikian dan demikian, kata Siti Khadijah, "Ya Muhammad, jangan khawatir." Sampai seorang yang tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah menipu, bahkan selalu mendamaikan antara famili dan selalu berbuat baik pada orang jauh lagi. Mari kita ke sepupu saya. Namanya Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal seorang ulama ahli Taurat dan ahli Injil yang masih orisinil, yang asli, masih suci. Setelah sampai pada Warokoh, cerita Nabi Muhammad SAW mau mendapatkan demikian mendapatkan demikian dan mendapatkan demikian lalu waraka menjawab nah inilah namus yang datang pada Nabi Musa dahulu jadi inilah betul-betul malaikat Jibril yang turun membawa wahyu dari Allah SWT jangan khawatir hanya sayang Muhammad nanti kalau engkau sudah menyampaikan ini kau akan diusir oleh kaummu saya sudah tidak dapat membantu, tidak dapat menolong karena sudah akan meninggal dunia. Heran Nabi loh, awam awam mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan saya besok? Oh iya, semua orang yang mendapat semacam kesampaian, semacam engkau ini akan diusir oleh kaumnya. Tidak lama Warokoh meninggal dunia dan Nabi terus tenang dan tidak ada wahyu lagi sudah berhenti. <clears throat> Di sini Fatrah. Ada yang mengatakan tiga bulan, ada yang mengatakan saya berapa tahun. Sudah. Akhirnya sudah lama turun lagi beberapa wahyu, beberapa wahyu, beberapa wahyu, dan sebagainya. Nah, kemudian turun, turun sedikit demi sedikit, turun sedikit demi sedikit sampai 13 tahun jumlahnya di kota Mekah dan seterusnya di kota Madinah sampai 10 tahun. Nah, jadi dengan penjelasan yang sedemikian ini kita dapat mengetahui bahwa pokoknya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT tiga kali ke Lauhul Mahfud, ke Baitul Izzah dan ke Nabi Muhammad SAW. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus Quran diturunkan sebagaimana dari al Mahfud ke Baitul Izzah dari al Mahfud ke Baitul Izzah itu sekaligus keseluruhannya tapi kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit tadrijian ay qalilan fa qalilan syai'an fa syai'an jadi sedikit demi sedikit alias bertahap lain kalau kitab-kitab suci dahulu kitab-kitab suci yang terdahulu termasuk Taurat, Injil diturunkan oleh Allah SWT sekaligus sebagaimana Taurat Musa turunkan sudah tercatat, sudah tertulis di tis'atu alwah, sembilan papan. Nah, dibawa oleh Nabi Musa. Tapi Al-Quran tidak begitu, sedikit demi sedikit. Nah, jadi perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan tugas dakwah Islamnya sambil dituntun oleh Allah SWT dengan ayat turun, ayat turun, Begitu selanjutnya sampai kurang lebih 23 tahun baru selesai. Bahkan ada yang mencatat dengan diperinci betul-betul hari-harinya, bulannya, dan tahunnya sampai dijelaskan adalah 22 tahun dua bulan dua puluh dua hari nah, lalu Quran turun tidak musim malam tidak musim siang kadang-kadang turun malam kadang-kadang turun siang kadang-kadang musim panas kadang-kadang musim dingin dan apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT diturunkan karena terjadi itu dan sebagainya atau untuk tuntunan bagi Nabi Muhammad SAW dan perjuangannya diturunkan oleh Allah SWT maka itu oleh, oleh ulama-ulama ahli ilmu Quran dijelaskan ada Quran, ada ayat-ayat makiyah. Kalau turun di Mekah ada yang Madaniyah, ada yang Sitaiyah, ada yang Saifiyah, ada yang Lailiyah, ada Nahariyah dan sebagainya. Bahkan ada safaria, ada Hadariyah. Menurut waktu atau saat atau tempat turunnya Al-Quran itu ayat demi ayat Kemudian ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu. Ini macam-macam. Ada kalanya dibawa oleh malaikat sebagaimana yang tersebut tadi. Jibril turun lalu membaca diterima oleh Nabi Muhammad SAW kemudian Nabi hafal sudah melekat Nabi menyampaikan membacakan bersama ini enteng dan ringan. Yang terberat itu turunnya wahyu masuk pada jasad Nabi Muhammad SAW, pada jiwa raga Nabi Muhammad SAW, dan mempunyai suara yang mana Nabi Muhammad SAW sendiri menciptakan kasal salatil jaros sebagai bunyi bel tapi bagaimana bunyi bel? Ya kita sendiri tidak tahu tentu saja, tidak ikut merasakan. Hanya Nabi bercerita. Nah kalau saya turun itu kadang-kadang duduk di kalangan sahabatnya musim dingin di Makkah turun surah Nabi diam. Nabi diam orang tahu semua wah ini wahyu turun. Musim dingin keringatnya bercucuran. Nah ini dari beratnya wahyu. Baru Nabi sadar Wah ini yang paling belaskan Nabi. Sampai pernah terjadi. Nabi duduk penuh dengan sahabatnya. Ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Kaki Nabi menumpang atau di atas kaki Abdurrahman bin Auf. Kalau penuhnya orang, jadi kakinya Nabi di atas kakinya Abdurrahman bin Auf. Sudah biasa. Sebentar lagi turun lahir Wih, diam Nabi. Yang turun Nabi, Wahai turun. Abdurrahman bin Auf ini merasa kakinya akan putus dari beratnya. Tadi nggak apa-apa. Dari beratnya sampai itu. Siti Aisyah juga begitu pernah. Nabi datang wahyu, nah, Siti Aisyah di, di, di pangkonnya. Siti Aisyah. Wah merasa berat. Wah ini yang paling berat. Nah, jadi turunnya wahyu macam-macam. Tadi sahabat sampai sudah kenal dan tahu. Maka itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eh, mempunyai derajat dan pangkat yang tinggi. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan derajat sahabat. Kenapa? Kita ambil satu saja. Meng, me, mengetahui dan menghadapi turunnya wahyu ini saja sudah satu kemuliaan, satu derajat, satu martabat yang tinggi. Jadi tahu turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam. Adapun yang merupakan malaikat turun ini paling mudah, paling gampang, paling enteng. Nah, ya jelas begitulah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Hmm. Kemudian Quran diturunkan oleh Allah SWT yang sedikit demi sedikit ada kalanya karena ada sabab musabab. Ada kalanya langsung. Kalau tadi kita ambil pertamanya, al eh, Iqra tadi turun itu kan langsung. Begitu juga ada beberapa langsung dibikin oleh Allah. Ada kalanya ada sabab musabab ada banyak masalah wanima, ada banyak masalah bulan-bulan tanggal ini, ada masalah orang banyak komat dan mesir. Maka dibuka oleh Allah Alunaka anil ini, Yes Alunaka baru turun yas'alunaka an khomri wal mesir, Alunaka anil Ahilla. Jadi ada pertanyaan baru turun. Sebagaimana waktu Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang kafir tentang Allah Subhanahu wa taala Ya Muhammad Tuhan lu bagaimana? Berapa? Dari apa? Dan sebagainya. Lalu turun. Qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. <clears throat> Ada kalanya suatu kejadian lalu turun dan sebagainya dan sebagainya. Di antara sahabat yang mendapatkan keistimewaan beberapa kali usul atau memberikan saran pada Nabi Muhammad SAW turun Quran sama dengan apa yang disarankan yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT di antaranya apa yang disarankan apa yang diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu turun Al-Quran hingga tercatat kira-kira 14 kali 14 kali pernah ada seorang terkenal munafik dan pembesarnya kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul setelah meninggal dunia putranya minta tolong pada Nabi karena putranya namanya Abdullah juga masuk Islam seorang sahabat minta tolong untuk menyalati berangkat Nabi Nabi berangkat untuk menyalati Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini terkenal orang munafik dan pembesar munafik. Setelah anaknya minta tolong pada Nabi untuk <clears throat> menyalati ayahnya yang meninggal dunia, Nabi berangkat, Senomar dengar, datang Senomar. Nabi berjalan itu dihadapi ini. Ya Rasulullah kemana? Ini bapaknya atau ayahnya meninggal dunia minta saya sholat. wah ini bagaimana ini kafir munafik aduwullah wa atu rasulullah bagaimana sana ya Umar saya kelak sana belum ada perintah belum larangan saya kelak sana wah ini munafik ini kafir saya Umar kenapa saya sholat ya ini saya usaha maka Nabi menyalati setelah menyalati selesai dari itu pulang turun ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala tukum ala qabir panggil Rasulullah Muhammad SAW nah jadi ada beberapa kira ya, kurang lebih 14 kali nah ini keistimewaan Rasulullah nah, ini termasuk di antara asbab nuzul al-Quran jadi ada sabab-musabab turun nah, itu di antara setiap Al-Quran turun oleh Nabi Muhammad SAW dibaca diterima oleh sahabat-sahabat Nah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW eh, rata-rata diberi oleh Allah kekuatan hafalan daya hafalan ini kuat apa yang dibaca dibacakan Nabi rata-rata bisa menerima hafal ada kalanya yang menulis